delle supaya kamu bisa menjaga kesucian bersama dengannya disebabkan adanya disebabkan kehadirannya maksud dalam ayat itu tentu saja adalah istri supaya kamu dengan kehadiran istri itu yang kita sebelum ilaiha bisa menjaga kesucianmu dari apa-apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Maka dari situ kita memahami makna pertama dari ketenangan bahwa kita ini terjaga dari apa yang diharapkan oleh Allah. Itulah keterangan yang paling sejati. Itulah keterangan yang paling dasar. Kita aku lihat kata Imam Tabari yaitu supaya kamu dengan kehadirannya bisa menjaga infak, menjaga kesucian diri yang dengan itu terjauhkan kita dari hal yang haram, dari hal yang keji, dari hal yang dimurkai, dari hal yang kemudian merusak dan berbahaya menuju kepada kemudian hal yang suci, hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dihalalkan, hal-hal yang kemudian mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna pertama dari tengah yang harus dikatakan di dalam kehidupan itu adalah tengah dalam arti kita terbebas dari hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketenangan yang paling mendasar. Maka di dalam buku ini juga kita akan menemukan bagaimana kemudian kita nantinya diajak dan menelusur tentang ketenangan yang sangat pedas ini menjauh dari perkara-perkara yang diharuskan oleh Allah Subhanahu Yang kedua, kalau Imam Al-Tabari mengatakan tentang yang tersebut iman, maknanya adalah kaku ma'aha agar engkau berhasil membangun sebuah akibat ikatan perasaan bersama dengan dia. Jadi kalau yang pertama membangun sebuah benteng untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan, maka yang kedua adalah membangun keterikatan dengan sesuatu yang kita merasa sedang dengan itu. Dalam hal itu, tentu saja konteks pembicaraan adalah tentang zaujah kontak listrik. Tetapi di dalam konteks yang lebih luas kita juga kemudian memahami di dalam ketenangan itu kita harus mampu membangun sebuah ikatan dengan perkara-perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita. Kalau tadi kita menjauh dari yang dihalalkan Allah, maka yang kedua ini kita kemudian membangun ikatan dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Kalau istilah dari kawan-kawan yang sering bercanda tentang pernikahan itu menikahi orang yang dicintai itu kemungkinan tapi mencintai orang yang dinikahi itu kewajiban maka dua kata ini sebenarnya sebagaimana di dalam syahadat kita ada nafyu dan ada nisbah la ilaha illallah kita kemudian merapikan tadi yang haram dan yang kita biar jadat hal yang menenangkan itu kemudian di sisi lain kita juga ketika ada hal yang menenangkan kembali di sisi kita kita senantiasa berusaha untuk membangun sebuah ikatan dengan dia mari kita berikatan dengan yang dari Allah mari kita berikatan dengan hal yang dikeluarkan oleh Allah mari kita berikatan dengan hal-hal yang kemudian menjadikan kita lebih mudah menuju surga Allah subhanahu wa jadi kalau yang pertama eh, membuat kita terjaga dengan haram, yang kedua ini menuntut kita supaya kemudian kata-kata itu membuat kita terikat, membuat kita kemudian memiliki ikatan hati, ikatan hati dengan apa-apa yang berbandingkan. Dalam konteks kita banyak sekali sumber-sumber ketegangan yang seharusnya kita terikat kepadanya bagaimana kita lebih terikat kepada Al-Quranul Karim misalnya untuk memberikan keterangan bahwa dia adalah sifat, bahwa dia adalah penyembuh, bahwa dia adalah mawillah, bahwa dia adalah muda, bahwa dia adalah petunjuk bagi kita. Melampaui apa-apa yang kemudian kita terikat padanya yang meskipun mubah menjadi utama untuk ditinggalkan ketika ada yang lebih agung dan utama dan diperintahkan untuk memberikan dengannya. Kashif itu saya kira pendapat para ulama tentang dia eh, ada beberapa, tetapi bahwa kemudian eh, lebih cenderung dengan melihat pada konteks-konteks dalilnya adalah mubah sepanjang apa yang dinyanyikan adalah mubah dan tidak menggunakan kemudian saran eh, yang dilakukan eh, Tetapi misalkan kemudian kita ini tidak melihat maka mencoba untuk meningkatkan hati dengan yang lebih tinggi daripada hal yang mudah ini yang lebih utama Meningkatkan hati dengan Al-Quran yang kemudian diberikan kepada Allah itu lebih utama daripada hal yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka menggemari mahar zain misalnya dan menjadikannya sebagai bagian dari apa yang kita gunakan ini mungkin saja menjadi sekali bagi kita tapi tidak boleh menjadi satu kedekatan karena yang lebih utama untuk dipertingkatkan kan adalah yang lebih tinggi nilai daripada itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. lihat lihat litataku ma'aha yang ketiga litami ilaiha supaya kamu kemudian cenderung kepadanya. Cenderung itu punya muncul, cenderung itu punya satu dalam gambaran pada oleh Rasulullah segera tentu saja meramalkan apa yang sudah kita sebutkan tadi Tidak menjadi kesucian tidak menjadi punya ikatan gitu ya tetapi baik menjaga kesucian maupun punya keikatan eh, ini kemudian harus diprotegas dengan sebuah uh, muyul dan muyul kecenderungan itu disusunkan bukan cuma sisi show bukan cuma sisi-sisi perasaan, bukan bukan manusia, tetapi juga dalam persoalan-persoalan kita adalah kita berpikir mengapa kemudian kita lebih memilih ini daripada memilih itu. Nah, ini makna kita dari ketenangan ini. Kemudian yang keempat adalah kualitas dunia. dan supaya kamu merasakan kenikmatan, ketentraman. Kata sakinah dengan alat ikhlas memiliki makna yang berbeda di dalam bahasa Arab. Asakira tempat itu kata yang kemudian menunjukkan bahwa dia tetap tetap sebuah anugerah kita di sana. Kata kata maskana dalam bahasa Arab misalnya juga berarti tempat kita tinggal. Maka di dalam tempat kita tinggal itu berdiam itu di situ juga kemudian terjadi berbagai macam aktivitas. Tetapi kata etnika, tumakina, lintas tumakina pihak, ini adalah kalau sakinah itu biasanya lohir batin gitu ya. Kalau etnik dan ketentraman ini sesuatu yang kemudian sangat dalam di dalam kita hal yang ini ketentraman yang kemudian dengan ketentraman itu memungkinkan bagi kita untuk meraih hal yang lebih di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Allah adalah kata fitnah ala zikrillah tatma'innul qulub ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tentram menjadi fitnah nah hati yang sudah tentram karena mengingat Allah itu kemudian memungkinkan untuk berpikir ketika berpikir jernih maka seorang ini tidak mengalami ada gelisahnya, ada rasa cemasnya. Kok oh, muter lagi? Iya. Karena memang seorang mungkin tidak tenangnya tidak kemudian tenang berdiam di dalam satu keadaan saja, terterang-terterang belaka, kemudian tidak gelisah menyaksikan keadaan rumah, tidak gelisah menyaksikan keadaan kaum tidak gelisah menyaksikan keadaan dirinya, apalagi Gitu ya. Tetapi mitra daerah itu adalah kemudian menghasilkan satu kejadian berpikir dan lalu dengan kejadian berpikir itu kita menghasilkan atau mencapai sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar tentram yang tentramnya tidak menggerakkan, tentram yang kemudian membuat kita abai terhadap sekeliling, tentram yang kemudian membuat kita tidak peduli pada keadaan, bukan. Tentram yang ada di sini adalah tentram yang sangat-sangat mendalam adanya Lalu dengan kekuatan yang dalam itu kita kemudian bisa memikirkan, bertafakur, merenungkan sesuatu secara lebih dalam. Lalu dengan itu kita kemudian sampai pada pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Seorang mungkin tidak terjebak pada ketenangan yang kemudian ketenangan itu membuat dia abai. Ketenangan itu apalagi ketenangan yang kemudian jatuh pada perasaan. kami Allah. Memangnya kalian sama-sama dari makanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah merasa aman di dalam soal dikatakan apakah Perasaan aman terhadap zat yang bilang A'amitu man bersama ayat kita berkata Allah kamu. A'amitu man bersama ayat sila alaikum hasilah Kesetaraan Ini sebuah peringatan bahwa Tempat yang dimaksud dalam ikhtikaf ini bukan tentang yang kemudian membuat kita merasa apa dengan Allah atau tentang yang membuat perasaan pasti dasarnya ini kayaknya ambil surga sudah sudah pasti sudah begitu kayaknya tidak ada yang lain yang lebih pantas masuk surga di kampung ini daripada saya bukan yang semacam itu tapi kemudian keterangan yang terus bergaul terus kemudian ada lingkaran-lingkaran di sana di mana kita tentang yang kemudian berlapak pun kita menghasilkan hal digo agradecer. sesuatu yang kemudian menegakkan dan itu adalah perjuangan maka ini datangnya dari semata Allah ketika di dalam perang di dalam jihad maka Allah mengatakan Fa'alzalallahu Tahu, maka Allah menurunkan ketebarannya Allah Rasul kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman bersamanya Allah menurunkan keterangan itu di saat kita berjuang dengan mengasihkan diri, justru dengan kemudian tidak berjuang, justru kemudian dengan meninggalkan perjuangan, itu tidak sesuai dengan semangat itu itu tidak sesuai dengan semangat Allah. Karena kemenangan yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala itu turun di saat kita berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, jadi kuyonannya kalau nyambung pas jihad itu dalam tahu seperti kamu sendiri pada saat Gracias. ini menjadi uh, pangkal dari satu farm dari satu marga marga itu diambil dari nama orang-orang yang meletakkan pilar yang, yang membuat tonggak bersejarah dan sangat besar pengaruhnya pertanyaannya andai kata kita ini hidup dalam sebuah kurungan keturunan turunan nasab yang ada marganya kira-kira kita ini akan menjadi tonggak awal marga yang baru ataukah kita ini justru uh, dengan marga satwa atau bahkan lebih dari itu loh karena manusia itu manakala tidak memenuhi uh, fungsinya sebagai manusia dia bahkan lebih rendah dibanding binatang saudara-saudara saya tidak berpanjang dengan masuk tadi seperti itu eh, buku uh, ini dua per tiga dua per lima empat puluh persen atau empat puluh persen adalah tulisan-tulisan saya surat dari Republika Jogja Tempo dulu dari hari Jumat dan Jumat selebihnya adalah tulisan yang besar di berbagai tempat uh, termasuk di Facebook ya. ya Facebook itu sendiri saya mulai uh, berfacebook dia tidak bersatu. Uh, dan saya sampaikan mudah-mudahan eh, tahun ini saya bisa mulai menulis buku Bagi saya ini memang buku, dan eh, memang bukan buku, melainkan hanya tulisan-tulisan eh, uh, terserah yang sendiri saja. Karena buku itu seharusnya mencerminkan garis pikiran yang utuh sehingga lebih mudah untuk dikoreksi, dievaluasi baik oleh orang lain berkewajiban untuk Bapak menulis, berkewajiban untuk uh, memanfaatkan sosial media yang disebutkan kepada uh, sahabat saya, sahabat kerajaan melalui akun Facebook yang dipikirkannya yang sudah saya uh, urus sendiri dan juga uh, akun Twitter yang awalnya saya diajari saudara saya saling untuk bertweet adalah karena sedemikian eh, semakin kita ini berusaha menjauh dari tuntunan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Muhammad SAW kita merasa mencoba diri untuk pasti dengan Allah justru bukan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sehingga kita lebih pasti menegakkan Allah protection daripada eh, tuntunan ibadah kita itu sudah baik dan kita pasti bisa menembusnya. Padahal, sebaik apapun amal soleh kita, sebaik apapun ibadah kita, tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan surga. Karena amal itu tidak hanya cukup baik, tidak hanya cukup dengan benar, semuanya juga cukup ikhlas. Itu pun masih ada yang perlu kita periksa Amal itu perlu ikhlas dan benar. Ikhlas itu karena Allah dan benar itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Hanya amalannya ikhlas, benar dan hanya untuk Allah, tujuan untuk Allah, itulah yang akan Allah terima dengan dan memberikan kepada kita kepada uh, rahmatnya dan ampunannya. Apa artinya? Meskipun kita beramal dengan ikhlas, jika cara tidak benar, maka sia sia amal apa artinya? Meskipun amal kita ikhlas, caranya benar. Coba, sudah ikhlas caranya benar, kurang apa Meskipun amal kita ikhlas, caranya benar, tetapi ditujukan bukan untuk Allah, melainkan untuk meraih dunia. Jam sekian ini karena yang salah lengkap, bukan untuk bertobat kepada Allah, tapi untuk meraih dunia. Nah, maka khawatirlah, khawatirlah oleh kita tentang keadaan yang disebut sebagai syiriknya syiriknya ini pas karena Allah seorang kita sungguh-sungguh disungguh-sungguh ditujukan untuk Allah tetapi maksud dari sholat kita itu atau yang kita harapkan sholat itu bukan untuk Allah yang wa Jalla melainkan dunia padahal Allah kita sebagai penyebab Allah SWT wa kekabilan dan jalan Tidak cukup kepada kita juga karena karena Allah. Alhamdulillah. Begitu pula jika kita sudah jika kosong kita sudah jika kosong mati saat berjihad tetapi jika bukan karena Allah memang untuk mengajak manusia kepada Allah bukan karena Allah melainkan karena ini dianggap sebagai pemberani melainkan ini dianggap sebagai orang dikumandangkan eh, dan eh, dimotivasikan

ikhlas itu tidak mendapatkan apa namanya tidak mendapatkan akhirat ketika ditujukan um, yang dimasukkan dan ibadahnya bukanlah ridho Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mendapatkan dunia di dunia kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang kita minta tetapi di akhirat amal kita akan sirna tidak ada bekasnya dan bagian kita akan satu neraka meskipun bukan

agar kita bisa terjauhkan dari dulu ketertipuan atau keterkelabuan ini Kemudian setiap kali pada bandara mereka kasih berangkat pulang, saya saksikan permohonan orang yang tua terhadap berangkat umroh. Semakin banyak, semakin banyak, dan tidak sedikit yang ketika waktu umroh yang berbeda bahasa atau bahasanya masalah itu adalah ya Allah guru mau pakai guru nyampe rumah yang mereka perbincangkan kencang sujud dan rukuk bukan haram bukan Madinah tempat yang mereka berbincang adalah Google Abu Dhabi Hong Kong Hong Kong karena ternyata saya baru uh, eh, Sabtu yang lalu itu sudah saya tanya ke Mas sampai lembaga itu lembaga energi ini, Kalau itu itu Di pusat energi, di pusat energi positif ini kata mereka, maka semakin dasar jika kita memikirkan jika kita apa namanya membangun keinginan yang sangat kuat dari daya tariknya itu akan besar dan kalau anda terpikir selalu akan ini itu maka anda kufur. Kami sedang yakin sekaligus bahwa yang Allah yang menjadikan itu mungkin terwujud hanya dengan izin Allah maka adalah syirik karena ada meyakini uh, itu yang bukan dari Allah sekali sekaligus meyakini bahwa Allah terlibat. Nah, saudara-saudara, saya dapat pandang saja karena saya khawatir ini bukan untuk anda tenang, oleh karena itu semakin kalau dan ada saya sudah saudara-saudara Bisa Bapak serta Wajib Adik. Nah ini memang menarik sekali ya teman Semakin panjang kita menjelaskan, kok rasa-rasanya kita tuh banyak orang kita terkoneksi gitu. Uh, saat awal saya puasa, uh niatnya. Kemudian kedua, uh niatnya lagi. Lama-lama banyak ya sekali amal kita yang harus kita benahi. Yang kita mulai pelan

dahulu tiga pertanyaan Nanti setelah dijawab akan kita lanjutkan lagi. Silakan, silakan saya. Satu dari mana? Satu dua tiga. Baik, uh, satu dari mana terlebih dahulu. Ini kemudian yang apa? Ibu yang dan Mbak yang Silakan, Saya dari Kramat saya bertanya kepada Ustaz Fauzul Adim, uh, eh, bekerja itu ibadah, uh, indikatornya apa gitu ya? Bekerja itu adalah ibadah, sehingga banyak orang yang ibadah tapi kok juga ada kemaksiatan di sana tuh. Gitu. Jadi justifikasi gitu. Mohon juga disertakan hadisnya atau Qurannya terus untuk masalim Salim, tadi disebutkan bahwasanya ketenangan yang baik adalah dalam kesibukan berdia dan sebagainya gitu. Ah, lalu bagaimana dengan para sahabat yang mereka itu mengasihkan diri karena ada carut marutnya kehidupan di uh, dunia gitu. Dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk masuk surga tinggal tahu yang hidup dari enam ahli surah yang kemarin yang dia ridhoi sepeninggalnya tinggal tahu yang hidup maka dengan Allah pendapat umum yang apa yang mengatakan tidak ada yang layak menjadi khalifah melebihi engkau engkau lah yang paling berhak dan paling layak di semua yang masih hidup di muka bumi ini untuk menjadi khalifah sekarang maka ketika ini saya dirasakan pada Abbas Rasulullah mengatakan Demi Allah oleh anak saudaraku Dan keponakannya itu mengatakan di belakangku ada seratus suku pedang kamu Siap untuk menjadi khalifah Demi Allah oleh keponakanku Kata saat Nabi pas Yang terjadi bukan seratus suku pedang Yang terjadi hanya sembilan pedang saja Yang dengan itu kalau aku ayunkan kepada untuk Allah maka akan bebas dengan sempurna dan kalau doa juga kepada orang yang beriman kepada Allah di dalam hatinya ada seperti darah keimanan maka dia kemudian meleleh dan tidak mampu melakukan apa demi Allah janganlah libatkan kapan dalam urusan-urusan semacam itu dan ini dilakukan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sejak wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan Bahkan yang paling berat beliau putuskan adalah ketika Sirina Ali bin Abi Thalib meminta beliau untuk bergabung ke barisannya memerangi fiatul baginya kelompok yang membangkang terhadap kepemimpinan Sirina Ali bin Abi Thalib ketika itu saat bin Abi mengatakan sungguh wahai saudara sepupu Rasulullah amat ingin aku untuk mendampingimu tetapi aku justru takut kepada Allah bahwasanya keterlibatanmu akan membuahkan dosa pada dirimu sendiri dan dosa pada kamu muslim. Ini yang kemudian menjadi sikap beliau sebagaimana juga sikap Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang juga kemudian menghasilkan diri dan menentukan kembalinya dengan sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi kalau Beliau Rasulullah bersabda di zaman fitnah, maka yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan bahkan yang berbalik lebih baik daripada yang duduk. Dan jikalau zaman fitnah itu datang, maka kumpulkanlah pedang-pedang kalian. Sehingga pada masa terjadi fitnah kita besar pada waktu Sirena Usman, Sirena Abdullah bin Umar itu Ini pedangnya dengan demonstratif di ke depan rumah kemudian dipukul pukul ke batu sampai kemudian rusak dan tutup karena beliau seperti ini ini menjadi sebab beliau jatuh ke dalam dosa karena berperang dengan saudara-saudara sesama bumi meskipun nanti ketika kemudian selesai tapi Sayyidina Abdullah bin mengatakan di antara hal yang paling susah sepanjang itu adalah kenapa aku kemudian tidak memerangi itu aku bersama Ali bin Abi padahal seandainya aku berada di sana mungkin kaum muslimin lebih cepat dalam berdamai dan menjadi satu barisan kembali ini yang beliau katakan jadi memang pilihan-pilihan pada masa itu sangat sulit pilihan pada masa itu sangat rumit Bagaimana kita membayangkan seandainya bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidak berada dalam satu barisan tapi kadang-kadang bersifat pendapat dan perselisihan yang sangat banyak. Maka benar Abu Bakar di radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana komentar mengenai Ali dan kepada Muawiyah. Karena kami tidak menerima komentar yang satu baik dan yang kedua baik, pasti kamu harus menyalahkan salah satu di antara mereka. Maka Imam Syafi'i menjawab, Demi Allah peristiwa itu adalah peristiwa yang Allah sudah bebaskan karena kita tidak terlibat di sana. Maka demi Allah aku harus menjaga di sana agar juga tidak ikut terkena dosa yang kami sudah tidak bisa Jadi yang dikatakan oleh beliau ketika harus menjaga dosa. Dan Rasulullah juga memberikan sabda sabdanya kepada kita semua ada saat-saat di mana berada di bawah bumi belum dengan daripada berada di atas bumi. Ada saat-saat di mana berada di puncak gunung bersama kami kambing itu lebih baik daripada berada di kota-kota bersama manusia keadaan seperti itu adalah pilihan-pilihan yang sulit dan pahit yang mungkin saja akan kita alami tetapi kita mohon perlindungan kepada Allah mudah-mudahan kita ini senantiasa berada dalam penjagaannya tidak terlalu masa-masa fitnah yang sangat berat Allah menyesal tetapi justru karena mereka itu amat sangat ingin tetap dalam kebenaran dan tetap menjadi hamba-hamba Allah yang faat dan tidak melulu tangan, ucapan dan kakinya dengan dosa-dosa. Maka sesudah adanya keluar sesudah datangnya kemungkinannya yang, terbaik untuk melakukan ketaatan kita kita sudah sesuatu saat di batas dan sesudahnya sesudah mendapatkan apa yang meyakinkan untuk dikerjakan maka mereka ini dalam kasus ini sangat Abdul Waqas eh, menebarkan Islam ke belahan-belahan bumi lainnya. Adapun Umar bin Abdul Adapun Abdullah bin Umar akhirnya menemui uh, kematiannya wafat setelah kakinya teracuni oleh pedang Seterusnya lagi eh, Lalu berkenaan dengan pagi beriman sudah itu kafir Ada dua perkara yang jika kita memegangnya, Niscaya kita tidak akan sesat selama-lamanya Jadi Al-Quran dan al sunnah Maka dalam perkara ini kita perlu menata diri kita Agar menjadikan Al-Quran dan al sunnah sebagai penangkap dan penilai Bukan sebagai pembenaran apa-apa yang kita yakini Karenanya jika datang kepada kita akan Thank you. sebab yang membuat saya selama 10 tahun ini dan tidak ada rujukannya pada kitab-kitab yang sangat dahulu boleh jadi kita mendapat baru tetapi itu bukan tanda baru kita mendapat baru semata-mata karena kita asli tidak pernah mendengar nah maka kalau ada pemahaman yang baru dan tidak ada rujukannya eh, tidak ada rujukannya pasti pada kitab-kitab terdahulu maka alhamdulillah dan curiga apalagi jika sadarannya itu bukan sama sekali tidak ada tidak ada ulama yang berintegritas ulama yang uh, yang dapat dipercaya ucapannya dan dipastikan kebagusan akhlaknya sangat berbeda sangat berbeda dengan uh, ilmu pengetahuan yang sudah berbeda bapak pendidikan karakter walau Bapaknya bunuh diri karena terskater, tapi teorinya tetap dipakai. Bapak kesehatan mental artinya juga bunuh diri karena sakit mental, tapi teorinya dipakai untuk menyembuhkan mental. Padahal eh, takaran sendiri sakit jiwa, sakit jiwa. Kalau Anda motivator, Anda pasti sering menggunakan model-model motivasi yang akan akan filosofi dan teorinya itu adalah psikologi eksistensialisme. Tokoh Karl di Spinoza, dengan buku filsafatnya berjudul Gus Kokel Zarathustra. Siapa dia? Dia adalah orang yang melanggar keluar keluar masuk rumah sakit jiwa. Kenapa dia keluar masuk rumah sakit jiwa? Dia sangat kecewa dengan fisiknya. Dia ingin menjadi panglima militer, tapi kakinya kecil sebelah. Nah, keburukan itu bukan karena kakinya kecil sebelah, tapi karena dia tidak terima dan dia apa namanya marah pada Tuhan, maka dia ingin mengalahkan Tuhan, dia menulis buku filsafatnya yang menjadi belajar dari psikologi sosialisme dan sekarang lalat dari teori motivasi. Maka kita mendengarkan kalimat-kalimat uh, uh, yang serupa dengan kalimatnya Sol juga. Katakan Anda bisa, Anda pasti bisa, tidak apa yang tidak mungkin. Dalam hati kita sendiri sudah tidak mungkin mengubah dan sama besarnya. Nah, nulis buku depresi, akhirnya apa namanya mengalami gangguan psikosis masuk akun masa jiwa sembuh dia merenung uh, eh, berorasi orang terluka dia menulis lagi masuk lagi masa jiwa nah orang yang sakit sakit jiwa uh, yang sudah jelas rusak jiwanya ini kita tidak sebagai pahlawan untuk memotivasi anak kita dan diri kita sendiri sehingga jangan kira kalau mereka nanti over confidence itu nanti cenderung narsis dan semakin mudah untuk depresi. Nah, itu sangat berbeda dengan sejarah keilmuan dalam Islam. Hafalannya, akhlaknya sangat baik, perilakunya sangat terpuji. Hafalannya tidak sempurna itu riwayatnya tidak dipakai. Jadi kalau saya ini dulu hidup pada masa-masa dulu, riwayat saya tidak dipakai. Mantul. Ya. Tidak ada yang namanya siap gelas. Lalu tadi itu justru sesuatu apa masih masih overlap dengan sesuatu yang tidak dipakai, tidak dipakai. Itu akhlaknya baik. terkunci apa namanya ketaatan dari Allah Azza Wajalla. dan sangat luar biasa perilakunya dan lain-lain itu luar biasa ibadahnya oke okay. Bukan hanya kita kita ini tidak, tidak. Sholat mengajar dan berkutuk kalau cetak kekayaan. Bukan, bukan. berbeda ingatnya berbeda kata yang sempurna, tidak dipakai. Ada yang berbeda ingatnya sip komat kotor, tapi suatu hari dia mengambil apa namanya eh, apa namanya dan, dan dia tidak memberikan sesuatu yang mereka katakan kepada binatang pada kendaraan ditinggal, ditinggalkan karena orang itu masyarakat itu berdusta berdusta apalagi kalau jumpa dengan makhluk-makhluk kayak saya ini nah, gitu. nah ini apa namanya perlunya eh, uh, kita melakukan verifikasi terus terus semakin akrab kita semakin akrab dengan uh, agama kita mengharap pada Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita ini lebih peka sama dengan Allah. Maka kita berdoa pada Allah agar Allah jauhkan kita dari kesyirikan yang tampak maupun dari kesyirikan yang tidak tampak. Nah, dalam perkara ini kita perlu paham apa saja yang menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Kesyirikan yang tampak itu jelas akan kebutuhan untuk meminta sesuatu yang di pada orang yang sudah gugur atau macam-macam harus saja itu jelas sulitnya sendiri. Tapi ada yang tidak tampak yang jelas. Dan kita masalahnya nggak kecil. Saya pernah nyampaikan itu di sebuah daerah itu sampai kita nggak kecil. Susahnya di mana juga di mana. Maka saya katakan tahu itu nggak pakai jin dan sesat. Justru jin disesatkan ada siapa. Nah itu itu contoh-contohnya. Nah makna dari hadis itu Allah akan selalu pahami. Haram ini kita masih mukmin, masih beriman. Sore, bukan hanya sore, kan juga sore sampai berikut berikutnya ya uh, kita wafat itu kita kafir. Alhamdulillah juga. Padahal kita tidak merasa kafir. Kenapa? Karena kekufuran itu atau kesyirikan itu hadir air itu berubah molekulnya kata kamu. Nah, yang ini semua adalah bagian dari sebuah gerakan penyembahan berhala modern yang disebut ini basis atau uh, gerakan New ini movement pusat pembentukannya salah satunya yang tampil Jadi kota Bandung, itu pun tidak menghapuskan kewajiban bekerja dalam rangka memenuhi fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu manakala kita melihat tidak ada yang mampu melakukannya selain kita, maka bagi orang lain itu fardu kifayah, bagi kita fardu lain. Sehingga kalau kita mau berrileks, mau beristirahat, disebabkan enggak bukan ya anak lu sudah ada orang menyambut kalian baik oh no lalu kita tidak bekerja dosa Nah, pada peristiwa yang ada dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dia tidak dapat usul dosa. Nah, pertanyaannya itu dari berbeda kita kan? Itu rezeki dan rezekinya. Yang berikutnya, kesesuaiannya dengan tindakan kita. Niatnya ibadah. Nah, karena itu buka Gracias. dan hidupnya sangat lancar kita itu pengen waktu Waktu iya kalau kita berikan jam-jam itu bisa bermanfaat fitnah misalnya Ini salah satu titik gem terus menunggu belum sakaban di barat nah jika apa langsung yang menghalangi kita dari pelanggan yang masif sudah saya tahu itu perlu diperhatikan Allah nah jika kita tempuh maka dengan atas kita atas kita atas kita atau kita dari Allah 31 então,

Eh, beberapa hari sesudah acara ketika dia nikah ke tempat dan dia enggak enggak pakai baju soal celana tangan dan kalau ngomong tiba-tiba uh, masuk tiba-tiba sama sekali harapan lebih lama. does that rizki dan lain sebagainya semuanya adalah permohonan agar dengan itu Allah menjadikan kita lebih bisa mentaatinya dengan kehadiran kami Allah itu itu yang penting jadi bukan suaminya yang penting tetapi bagaimana dengan suami itu kita menjadi lebih bertakwa taat kepada Allah Subhanahu Taala maka hamba-hamba Allah ini di dalam Al-Quran itu ketika berdoa kepada Allah mereka itu ada perasaan malamnya ada perasaan gelisahnya ada perasaan Eh, takutnya ada masalah dia kepada Allah. Saya contohkan satu hamba Allah di dalam Al-Quran yang dulu pernah saya bahas doanya itu tidak seperti yang disampaikan hari ini oleh sebagian orang harus divisualisasikan harus kemudian semakin kuat visualisasinya maka semakin mudah kita yang ini dari semacam kita sudah dibahas itu keyakinan tidak bisa menjatuhkan kita pada ketukuran kepada Allah Musa itu lari dari Mesir sampai ke Nabiyah Di Madian itu sudah telah luar biasa, laparannya luar biasa. Dan ketika lapar luar biasa itu apa yang dia lakukan? Dia melihat ada satu kaum sedang memberi minum kepada mereka. Dan di antara mereka ada dua orang wanita yang terpisah, dua orang gadis yang terpisah. Dia tanya, ini orang lelah, orang capek luar biasa, orang dalam dalam luar biasa. bisa mengajak untuk menolong orang tetap hidup, bukan dalam rangka bahwa kita memenuhi ketarik anugerah kita itu etalase kita tidak tapi kemudian dia menolong dan setelah kenal mereka juga tidak dapat apa-apa gitu ya ditinggal pulang sama kedua orang gadis ini di tolong memberi minum mereka di itu pulang ke mereka cerita bapak kami sudah tua tidak bisa ngapain tinggal kami yang di sini tapi kami ini kalau desek-desekan sama orang begitu kami tidak bisa kami tidak tahu kami harus menunggu mereka semua selesai dan kami bisa kalau yang bisa ditahu di ya selesai jadi sini pulang itu kita sudah buat prok gitu ya spek yang luar biasa di bawah sebuah pohon lalu dia berulang ke Allah Para ini mengatakan di dalam eh, cerita tentang Musa ini bahwa Musa pada saat itu itu laparnya luar biasa bayangkan lari dari Mesir sampai kematian dengan telah yang luar biasa selama luar biasa maka di dalam keterangan tafsir dikatakan yang diminta oleh Musa dengan doa ini sebenarnya makanan Doanya berbunyi apa? Bukannya Allah turunkan kepada kita dari langit ya? Doanya berbunyi Rabbi ini lima anzalta yang min khairin faqir Ya Rabbu, wahai penciptaku, penguasaku, pemberi rizkiku Pengatur segala urusanku, pemilikku Wahai Rabbu, sesungguhnya diriku ini terhadap yang engkau turunkan di antara kebaikan-kebaikanmu Aku akan sangat menghajatkan, aku akan sangat membutuhkan khair di sisi kata khair yang diminta oleh Musa menurut para ulama khair di sini maksudnya Musa makanan tetapi karena doanya itu khusyuk doanya itu tawadhu doanya itu tadarru doanya itu yang penuh dengan rasa takut dan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah itu kalau kasih kita berlebihan ya kita bilang Allah itu kita nggak minta saja dikasih gitu ya kita berdakwah begini jangan karena kita minta ya Allah berikan kita yang cukup berapa persen dikasih terus ini. Nah apalagi yang kita minta itu lalu dikasih lebih banyak daripada yang kita minta. Cuma kadang-kadang pada dasarnya bahwa dia sudah dikasih lebih banyak daripada yang kita minta. Nah, Musa itu lama diberikan lipat yang sangat besar disebabkan oleh doa itu berupa apa? Di dalam tafsir akam yang Imam eh, Muhammad al ini dikatakan jadi Musa dengan doa itu dia diberi satu makanan diundang keluar Balik dari situ akhirnya ke bapaknya dua per minggu karena setelah masa cerita saya itu dikejar-kejar setelah membunuh orang Mesir kata orang tua dari dari situ, kamu akan di sini tinggal bersama kami tiga pekerjaan karena kemudian si bapak mengatakan setelah anaknya mengatakan kalau mau mengambil pekerja itu ya mau kami yang buat bagi kamu saya ini orangnya maka kata kami kami bekerja untuk ini mengembalakan kami ini delapan atau engkau benarkan sepuluh tahun dengan kejadian yang keempat nanti kalau kamu sempurnakan maka kamu dapat salah satu anak saya saya nikahkan dengan dengan empat dan istri yang kelima nanti mendapatkan bimbingan dan Allah swt akan lebih tua jadi Robi ini lima hasil hanya yang kita dari Allah Aku ingin terhadap apa yang kau karuniakan kepadaku Kau turunkan kepadaku Dari kebaikan itu sangat makin Itu dapat bahkan perlindungan pekerjaan istri dan dalam kitab kandungan tetapi yang dibimbingan dari dari orang-orang yang eh, dari orang ini yang kemudian menulis sebagai mufasir adalah soal al jadi kita ini memohon kepada Allah eh, ada adabnya berdoa kepada Allah ada tata keramanya kita tidak dilarang meminta apapun kepada Allah tetapi bersiap dengan segala perbelanjaan hanya dalam adabnya doa yang dituntutkan oleh Al-Quran ini merupakan tempat tinggi karena menurut Ibnu Qayyim dan al Babain tidak mungkin Allah mengajarkan doa di dalam Al-Quran kecuali Allah pasti menyiapkan pengambilannya. Yang kedua adalah doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena doa itu di dalam doa-doa yang ada di dalam ucapan dari seseorang itu terdapat jaminan juga dari Allah untuk memberikan yang yang terbaik baru setelah itu doa terserah kita itu tapi doa terserah kita itu sebaiknya tadi dilantunkan dengan ada dan dengan penuh kesyukuran eh, kepada Allah bukan hanya dalam rangka tentang bendanya tetapi dalam rangka bagaimana dengan itu menjadi salah kita pertanyaan yang belum terjawab uh, semoga bisa ditemukan jawabannya lewat buku dari Ustaz Abdul atau dalam forum-forum selanjutnya. nah rekan-rekan sekalian uh, Alhamdulillah sudah pukul 10.30 nah, Alhamdulillah atau ya sudah habis gitu ya nah